Kau akan dikembalikan dikubur pada saat ditanya ketika keadaan akal hari ini. Wallahu alam saya belum mengetahui derajat hadis ini. Apakah saya hadisnya ini? Yang jelas yang dikembalikan kepadanya itu apa? Ruhnya, batu adu ruhu. Itu yang ada di dalam riwayat. Adapun akal Allah alam. Saya belum mengetahui sudah sahih hadisnya. Bagaimana dengan adat yang dibilang orang Minang? Adat basandi syarat syarat basandi kita kita luar. Tapi prakteknya tidak sesuai dengan syarat. Ini juga ungkapannya juga tidak tepat. Adat bersandi syarat syariat maksudnya syariat bersandi kita luar. Ya, ungkapannya juga kurang lengkap. Syariat bersandi kita luar. Artinya syariat yang berasal dari kitabullah. Sebagaimana dimaklumi bahwa syariat bukan hanya bersandar kepada kitabullah. Jadi Quran ini nanti. Jadi dalam ah, Qur'an suci. ini, Atau ingkar sunnah, ya Qur'an saja. Ya. Yaitu Qur'an dan sunnah. Itu juga dengan dengan apa? Dengan satu ketentuan Quran sunnah dengan pemahaman apa? Selalu tadi boleh saja adat dan tarian itu dicocok-cocokkan dengan ayat. Wah ini ayatnya ini seperti demokrasi. Dicocok-cocokkan dengan apa? Musyawarah dalam Islam. Ya, dalam sebuah dialog antara apa namanya seorang yang membenarkan demokrasi yang beriman kepada demokrasi dia mengatakan bahwa demokrasi itu adalah musyawarah dalam Islam kita tanyakan kepadanya, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suara terbanyak dari rakyat untuk rakyat dan pada rakyat. Yang menjadi patokan adalah yang terbanyak. Yang paling banyak itulah yang menang. Itulah yang benar, itu demokrasi. kita tanyakan kepadanya. Sekarang yang lebih banyak mana? Yang baik ataupun yang atau yang jahat? yang jahat banyak katanya. Ditanya lagi, mana yang lebih banyak? Yang pandai atau yang bodoh? Oh, yang bodoh yang lebih banyak. Jadi demokrasi itu jahat lagi bodoh. Itulah dia. Dia, dia menjawab sendiri ah, tentang demokrasi yang diyakininya, yang diimaninya. Bahwa demokrasi itu jahat lagi bodoh. Kenapa? Karena yang lebih banyak orang jahat dan orang bodoh. Jadi ungkapan ini tidak benar. Cuma yang benar adalah syariat ada ya yang tidak bertentangan dengan syariat itu ya dibolehkan ya al ada al muhkam adat yang tidak bertentangan ya pada dasarnya sesuatu yang berkaitan dengan perkara dunia ya jibilia jibilia adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat itu di, dibolehkan itu Silakan selama tidak bertentangan pakaian ya, misalnya. Ya. Sebagian menggunakan ya pakaian yang biasa dipakai adat kebiasaan orang-orang India, Pakistan, Afghanistan, ya. Seperti yang saya pakai atau yang sebagian Ivan pakai. Ini adat mereka, tidak bertentangan dengan syariat. tidak apa-apa diikuti. Atau bagi kami Atau pakai yang lainnya yang yang menutup aurat sesuai kriteria syariat, silakan. Nabi pernah memakai pakaian dari yang dibawa dari Yaman, dari Syam, yang merupakan adat kebiasaan pakaian yang dipakai di di sana, selama tidak bertentangan dengan syariat. Demikianlah perkara-perkara mubah, perkara-perkara duniawi yang berkaitan dengan adat tidak bertentangan dengan syariat silakan. Ya, tapi yang bertentangan dengan syariat Apapun alasannya tidak di, dibenarkan. Misalnya pakai wanita memakai pakaian adat yang buka-buka dada misalnya, ya tetap kan tidak boleh. Bagaimanapun tingginya nilai budaya itu, tapi kalau pamer aurat nggak boleh juga, ketat dan sebagainya seperti kebanyakan dari pakaian-pakaian adat. ada mobil apa enggak menghalangi jalan. Jadi ada yang minta tolong supaya di BK 1125. Pak. Apa yang harus dilakukan bila waktu bersilaturahim yang kita lakukan bentrok dengan jadwal kajian berhubung jarak yang akan dituju jauh dan jarang bertemu dengan kerabat itu? Ya tentu ikhwan fillah tidak ada bentrokan antara keduanya. Ya, kunjungan silaturahim seperti ini bukanlah tiap minggu ya tentunya ya. Ya, jadi untuk satu minggu kita korbankan untuk silaturahim dengan Ya, misalnya kita titipkan rekaman atau apa yang bisa digunakan sekarang itu merekam kajian untuk mengganti apa kehadiran kita itu emang apa? Sebagaimana Umar dengan salah seorang yang Rasulullah persaudarakan dengan beliau berganti-gantian mendatangi apa majelis majelis taklim Nabi di di, di masjid Nabi Nabawi. Hari ini Umar yang datang, besok saudaranya itu yang datang. Dengan catatan apa? Yang datang mengajari yang tidak datang. Nah, demikian. Ya. Jadi tidak ada halangan, tidak ada bentrokan antara keduanya. Antum bisa bersilaturahmi dan antum bisa juga mengikuti kajian. Apalagi ya silaturahim ini tentunya tidak setiap pekan. salah satu soleh ditinggalkan dan ini merupakan salah siapa dan bagaimana mengatasinya ini nggak salah siapa-siapa begitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskannya ya eh, Ikhwan Ifidina Azani Allah wa Jami'an Iftiraful Ummah merupakan satu uh, ketetapan ya. Iroda Kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahim rabbuk. Ya, sungguhnya mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan suatu sunnah atau iradah apa? kauniyah yang pasti terjadi hidup. Tidak bisa ditolak, bukan salah siapa-siapa. Nabi juga telah mengatakan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Wa qalilun mahum. Dan sedikit mereka itu. Dan merupakan sunnah yang berlaku bahwa pengikut kebenaran itu sedikit. Pengikut kebatilan lebih lebih banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang ber, bersyukur. Bukan Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Ah, mengenai banyak mana yang banyak mana banyak yang masuk neraka atau banyak yang masuk surga itu nggak ada disebutkan dalam hadis Nabi jumlahnya. Cuma Nabi mengatakan bahwa di neraka lebih banyak wah wanita. Ah, ya. Dan akhirnya neraka itu penuh. Ya. La'amla'an jin minal jinnati wan aja ajma'in. Allah mengatakan, dari kami fadlillahi 'alaina 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la Ya yaskurun. Banyak manusia yang tidak ber bersyukur. Banyak manusia yang tidak ber bersyukur. Hanya saja itu fitina azan ya Allah wa ya jami'an menghadapi fenomena seperti itu tidaklah lantas kita meninggalkan dakwah. Ya. Lalu bersandar kepada takdir. Wah sudah takdirnya demikian. Ada lagi yang ber, berkata, ya memang ini tanda benarnya itu karena kita sedikit. Jadi ya kalau begitu ya mari kita semua bersangkut tangan. Tidak usah berdakwah, tidur saja di rumah. Bukan itu maksudnya Ibnu Fiddin. Azan ya Allah wa jami'an. Kita wajib berdakwah dan menyampaikan. Jika diterima, Alhamdulillah itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah. Jika tidak diterima, maka begitulah dia sunnah para nabi terdahulu. Dimusuhi dan dibenci oleh umatnya atau oleh kaumnya. Ada yang bertanya mengapa bid'ah lebih subur berkembang? Apakah dia lebih menarik daripada salafus saleh? Ibn bid'ah azan ya Allah wa iya Hati ada tiga macam. Diperumpamakan seperti tiga buah rumah. Rumah yang pertama adalah rumah raja berisi barang-barang yang berharga harta benda. Rumah yang kedua, rumah yang beri, rumah seorang hamba, rumah orang biasa, penuh dengan harta benda. Rumah yang ketiga ini tafsir dibuat oleh Ibnu Qayyim. Ya. Rumah yang ketiga rumah yang kosong. kelompok gak ada apa-apanya. Kalau ada pencuri, kita kira-kira pencuri akan mencuri rumah yang mana? Ya, <laughs> ya saya tanya dulu. Kalau anda ditanya, eh, satu teka-teki ada tiga rumah. Nah, jadi orang pencuri diharapkan kepada tiga rumahnya. Kira-kira pencuri akan mencuri dari rumah yang mana? Ah, ada yang pertama yang kedua. kenapa nggak ada yang ketiga? Hah? Kosong ya, nggak ada apa-apa. Untuk apa ah, dicurinya ya? Gak ada. Maksudnya kosong kan begitu, kecelik dia. yang pertama bagaimana? sudah ditembus. Ya. Jadi yang dicuri adalah rumah yang yang kedua. Ya, rumah orang biasa banyak harta bendanya. Nah disitulah setan ya berusaha untuk mendapatkan bagiannya ya dari rumah tersebut. Nah begitulah Ikhwanifidin Ya hati yang uh, ya rumah yang pertama tadi ibarat hati seorang apa namanya seorang Eh, apa namanya nabi dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang apa namanya yang kuat imannya, para wali, para nabi sulit ditembus oleh setan. Setan juga seperti Umar. Nah, setan nggak berani jadi kedekat Umar lagi dia. Begitu kalau berpapasan kata Nabi, ya pasti setan akan apa? Mengambil jalan yang lain. Nah, ini ini jenis hati yang pertama yang penting. Memang hati ini berisi banyak benda berharga. Cuma ini hati raja. Ini hati, ini rumah, rumah raja. Gak bisa ditembus. Banyak penjaganya. Iya. Dan penjaganya si raja itu sendiri kan begitu. Berat. Jadi hati yang kedua, iya. rumah orang biasa tapi banyak isinya. Nah, ini dia. Ya seperti hati kita ini. Ya. Oleh karena itu Fenifidin, ya setan ketika seorang hamba ya ingin melaksanakan sunnah maka godaan setan juga lebih besar. Setan akan memberikan penghalang-penghalang, rintangan-rintangan yang berat sehingga dia tidak bisa melakukan sunnah. Untuk untuk buat beda, nggak perlu lagi, nggak perlu lagi setan menghalangi, Nah, bebas, nggak ada penghalangnya. Ya sama seperti antum dahulu waktu masih sesat. Untuk keluarkan harta kan enak aja ya. Masih, eh, masih apa namanya akidahnya tak bagaimana Ya, masih ikut arsat lagi kan begitu ya. Coba lihat orang yang ikut aliran sesat itu, bagaimana dia menghapuskan harta untuk aliran sesatnya. Nah, begitu dia dapat hidayah, ber- Kenapa? Gak seperti dahulu. Kenapa? Setannya juga lebih besar. Kayaknya agak ragu-ragu, ragu-ragu. Luar ya? ya eh? Gimana itu? Kenapa itu? Kenapa itu terjadi? Padahal dia berada di atas al dia tuh hak, dia tahu itu. Sekarang dia berada di atas al-haq. Yang dipegangnya, yang dia ini sekarang ini adalah al-haq. Tapi kenapa dia tidak mau berjibaku dengan jiwa dan harga? Tidak seperti dahulu waktu masih masih harokah kan gitu ya. Wah kesana kemari hancur badannya, habis duitnya untuk gitu. Dan begitu dia dapat pahami benar, oh ini kayaknya berat, malas. Ya, untuk apa namanya berinfak dengan jiwa dan raga itu berat kenapa? Wajar karena setannya juga godaannya juga lebih lebih besar di sini. Nah, karena setan kan dapat bagian di sini. Ya, ini yang jadi apa? Yang menjadi apa? Lahannya. Ini menjadi medannya bagi setan. Nah, demikian yang Azan ya Allah wa yamin. dari Ibu Ali Said, juru kunci sajidah di Mekah, yang bermimpi ketemu Rasulullah. Beliau berpesan, kuatkan akidah dalam ibadah. Sebarkan SMS ini ke 10 muslim. Jika tidak, disebarkan tunggulah kesulitan yang tidak hentinya. Ini dari operator mana ini? <laughs> ini pesan dari operator. <laughs> Ya kan ini hazan ini ini ini khurafat namanya. Ya seperti ini tidak usah ditangkapi dan tidak usah antum takut. insya Allah antum tidak akan mendapatkan kesulitan apapun. Bahkan kalau antum kirim antum mendapatkan kesulitan. itu apa? Pulsa berkurang. <laughs> apakah barang yang telah dizakati wajib dizakati untuk tahun berikutnya? Coba dipilih zakat berkaitan dengan nisab dan haul. Tidak berkaitan dengan apa bendanya. Ya. Jika tahun depan ya, masih memiliki itu, dikeluarkan zakatnya. Demikian terusnya. Nah, itu hak harta. Wallahu Apa adat istiadat bangsa Arab dahulu yang tidak bertentangan dengan agama Islam? Ya, contohnya seperti Khodibidik dahulu orang-orang Arab kalau sampai denda, adat istiadatnya berapa? Satu jiwa berapa? Seratus ekor onta. Ini adat yang berlaku dahulu. Nah, setelah datang Islam itu ditetapkan bahwa dia orang yang membunuh berapa? Seratus ekor onta. Ini contohnya. তুমি কেন Jangan berbuat sesuatu yang memancing kecurigaan. Misalnya pagi-pagi keluar dari lokalisasi, lokalisasi. Apakah hal tersebut Apakah hal tersebut hadis? Ini bukan hadis, ini apa Jangan oh, jangan berbuat sesuatu yang mancing kecurigaan. Ini bukan hadis ini Ibn Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Ya, akan tetapi itu dapat kita ambil faedahnya dari beberapa hadis yang lainnya, yaitu meninggalkan sesuatu yang menimbulkan ke kecurigaan. Itu faedah yang disebut oleh para ulama, yaitu idra'u asyubahat, ya apa namanya ting, uh, apa namanya istan ibu asyubahat. Tinggalkanlah perkara-perkara yang syubhat, yang bisa mengandung syubhat bagi orang lain. Ya seperti ya yang dicontohkan di sini jangan pagi jangan kan pagi-pagi kan siang-siang bolong atau kurang itu juga akan menimbulkan ke kecurigaan. Ya, nah demikian. Jadi hindarkan itu, hindari perkara yang bisa membuat ke kecurigaan. Nah demikian. Rasulullah Islam akan kembali jaya termasuk mengikut eh, termasuk dilasi hijrah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa hijrah tanpa hijrah domisili Islam tidak akan kembali jaya apakah pernyataan seperti ini benar hijrah dalam arti kata berpindah dari tempat ke tempat yang lain disyariatkan pada satu kondisi dan tidak disyariatkan pada kondisi yang lainnya Rasul mengatakanlah hijrah tabadal fatih ya hijrah dari tempat ya kufur kepada negeri kufur kepada negeri Islam itu adalah satu hal yang yang wajib dilakukan bila mampu. Misalnya orang, orang ada sekarang orang Muslim yang tinggal di negeri kafir, maka jika dia mampu dia harus pindah ke negeri Islam. Nah perbuatannya itu terhitung hijrah. Ya, nah demikian Ibnu Rahimani wa rahimahumullah. Jika dia mampu, jika tidak mampu maka dia tetap berada di situ. Nah demikian. Ya karena Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di lingkungan di tengah orang-orang kafir. Jadi dia harus hijrah kalau dia mampu. Dan tidak berlaku bagi orang-orang muslim yang tinggal di negeri Islam. Misalnya di Indonesia, dia mau hijrah, hijrah kemana lagi? Di sini dia tiap hari dengar azan, bisa pergi ke masjid, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji. Ya. Sebagian orang menerapkannya di negeri Islam dan ini ini batil. Ini merupakan doktrin harokat. Dia mengajukan hijrah di negeri Islam ke negeri yang lainnya yang mereka anggap negeri yang lebih Islam. Atau mereka anggap negeri Islam sebagai negeri kufur. Nah ini tidak benar. Bukan hidayah. Rahimani wa rahimahumullah. Namun jika yang dimaksud adalah hijrah dari negeri kafir, memang negeri kufur, negeri kafir seperti misalnya dari Inggris, dari Perancis, dari Jepang ke negeri Islam, jika dia mampu maka itu wajib dilakukannya. Ya, wajib dilakukannya. Jika tidak mampu maka ya dia beramal sesuai dengan kemampuannya, ya, ikhwan kecil. Rahimani wa rahmatullah jami'an. Ya, bukan sebaliknya. Orang Islam ramai-ramai pindah apa? Introduce ke negeri kafir. Ini terbalik ini, ikhwan kecil. Seperti yang dilakukan oleh ya tokoh-tokoh Muslimin yang ramai-ramai minta suaka ke apa? Ke Eropa dengan mengatakan bahwa kehidupan di sana lebih islami daripada di Mekah atau Madinah. Sementara Nabi tadi mengatakan apa? Islam akan kembali ke apa? Ke Mekah dan Madinah. Islam kembali ke Mekah dan Madinah. Nah, demikian Ibnu Katsir. Azan ya Allah wa iya Baik. Nah, kita akhiri kita sudahi kajian kita pada hari ini dengan pengumuman undangan walimah hari Ahad tanggal 4 November pukul 11 sampai selesai menikah Umu Kalsum dengan Junaidi di titik merah Lambir 5 rumah Abu Amar dari